بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل أما بعد Bapak-bapak, ibu-ibu, para soimin dan soimat jamaah Masjid Darul Ihsan yang telah diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan disebut-sebut bulan yang penuh rahmat, penuh nikmat, <clears throat> penuh kedamaian. Seorang yang dicaci oleh orang lain apabila dia berpuasa Rasulullah menganjurkan supaya tidak melayani provokasi seperti itu tapi cukup dijawab dengan ini, saim saya adalah orang yang sedang berpuasa ini artinya puasa Ramadan <coughs> adalah bulan kerukunan bukan perkelahian <coughs> bulan kebersamaan baik Ramadan maupun setelah Ramadan apalagi itu Adha Idul Fitri namun demikian rahmat Allah yang diberikan kepada hambanya manusia kalau jatuh kepada orang-orang yang egois rahmat dapat berubah menjadi laknat bila jatuh pada orang-orang yang egois. Apalagi dia sudah egois, nggak tahu lagi. Saya sebutkan beberapa contoh. <clears throat> Dalam menetapkan awal Ramadan, awal Syawal dan juga awal Zulhijjah itu. Rasulullah SAW memberikan tuntunan Sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Dalam riwayat Imam An-Nasai, wansuku li ru'yatihi. Berpuasalah kamu karena kamu melihat karena melihat bulan sabit Ramadan, anak bulan Ramadan. dan berlebaranlah kamu karena melihat anak bulan Syawal dan berhajilah kamu karena melihat anak bulan Zulhijjah apabila kamu tidak dapat melihat Fa in humma alaikum begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakmilul iddata salasina yauman maka lengkapkanlah bulan sebelumnya 30 hari. <clears throat> Ini petunjuk yang sebenarnya mudah sekali dipahami. Kapan kita puasa? Bila hilal atau bulan sabit Ramadan dapat dilihat. Kapan kita berlebaran? apabila bulan sabit syawal dapat dilihat kapan kamu mulai melakukan ibadah haji apabila bulan sabit Dzulhijjah dapat dilihat apabila tidak dapat lihat bulan-bulan itu lengkapkanlah bulan sebelumnya 30 hari mudah sekali sebenarnya tapi dalam perkembangan sejarah berikutnya, selanjutnya, orang kemudian menafsirkan bulan dapat dilihat itu artinya bulan sudah keluar dari ufuknya itu. Sedangkan untuk mengetahui keluarnya bulan dari ufuknya dapat dihitung melalui ilmu falak maka menurut perhitungan ilmu falak kalau bulan sudah dapat sudah sudah keluar dari ufuknya meskipun tidak dapat dilihat saking kecilnya maka berarti bulan Ramadan sudah datang atau bulan Syawal sudah datang atau bulan Dzulhijjah sudah datang maka untuk berlebaran orang yang kemudian berpegangan pada hasil analisis falaknya menurut perhitungan falak bulan sudah keluar dari orbitnya meskipun tidak dapat dilihat maka saya akan berlebaran besok meskipun belum dapat dilihat itu bulan sementara yang lain berpegang kepada hadis Nabi yang saya sebutkan tadi yang teksnya mengatakan kalau tidak dapat dilihat lengkapkanlah bulan sebelumnya menjadi 30 hari sebenarnya junjungan Rasulullah memberikan yang sangat mudah itulah rahmat bagi umat Islam tetapi ketika masuk pada sekantara orang yang dia egois dia berpegang pada pendapatnya akhirnya terjadilah apa perbedaan lebaran Ini menjadi laknat akhirnya itu. Seorang keluarga punya mertua, punya orang tua. Dia mengikuti orang tuanya berlebaran hari Ahad karena melengkapkan puluh hari. Mertuanya berlebaran hari Sabtu karena mengikuti perhitungan talak. Bagaimana kata suami istri Oke, sekarang pagi ini kita datang ke rumah mertua, tapi kita tetap berpuasa. Nanti di sana nggak usah makan. Udah jalan keluarnya seperti itu. Maka berpakaian bagus, suami istri, anak-anak naik mobil ke rumah mertua, diterima dengan baik. Setelah sungkeman mengucapkan selamat lebaran, ditawari makan, tidak mau makan. Marah mertuanya. Kamu sudah berlebaran hari ini ya? Mulai kapan kamu nggak ikut orang tuamu? Dimarah-marahi seluruhnya. Akhirnya terpaksa makan. Akhirnya pulang dalam keadaan dimarahi. Di jalan ketemu orang tuanya sendiri ditanya kamu dari mana kok pakaiannya sudah bagus-bagus begini dari rumah mertua pak sedih dia itu baru dimarahin mertua apa yang mertua itu bingung dia mau jawab anak kamu sudah makan seperti itu mbak kue segala macam kamu udah berlebaran hari ini ya dimarahi lagi oleh bapaknya itu jadi lebaran yang mestinya itu mendapatkan silaturahmi, kasih sayang, keakraban, kebersamaan, ceria, bahagia. Ini keluarga dimarahi oleh kedua belah pihak. Inilah gara-gara rahmat kalau sampai kepada orang yang egois seperti itu. Kenapa egois? Dia memegang pendapatnya sendiri. Untuk menghilangkan seperti ini MUI tahun 2003 tanggal 16 Desember mempertemukan seluruh ulama komisi fatwa se-Indonesia tambah pimpinan ormas-ormas Islam tingkat nasional ditambah pimpinan perguruan tinggi Islam ditambah pimpinan pesantren isinya apa? keputusan pertama yang kemudian jadi keputusan komisi fatwa MUI pusat nomor 2 tahun 2004 bulan Januari yang berhak menetapkan satu syawal satu Ramadan, satu Syawal, satu Dzulhijjah untuk wilayah NKRI adalah Menteri Agama Republik Indonesia. Yang kedua, umat Islam Indonesia wajib mengikuti, menaati keputusan Menteri Agama dalam hal ini. Tahun 2004. Jadi diharapkan setelah itu tidak ada lagi lebaran kembar. Ternyata lahirnya bukan kembar dua, kembar empat gitu. Ada yang dua hari sebelum lebaran sudah berlebaran. Orang-orang torekat katanya begitu di beberapa daerah. Mengapa torekat seperti itu? Dia punya dalil lain. Kalau umat Islam secara keseluruhan maunya apa dalilnya Al-Quran dan hadis Nabi. Orang tarekat punya meninggalin apa? Perasaan yang disebut dengan zauk. Kalau menurut perasaan syekhnya Ramadan sudah datang, ya Ramadan sudah datang. Itu hadis yang menurut para ahli hadis itu palsu. Kalau menurut syekhnya, menurut perasaan saya, hadis ini sakit, ya sakit sudah seperti itu. Jadi dalilnya adalah perasaan Makanya menurut ilmu falak belum ada keluar dua hari Tapi menurut perasaan dia keluar ya sudah keluar saja. Itu makanya dalilnya perasaan. Kalau khutbah Jumat belum masuk waktunya perasaan ya belum khutbah khutbah. Tapi kalau udah masuk waktu Jumat jam 7 pagi bisa aja khutbah itu. Oh dalilnya perasaan. Ya. Nah ini ini memegang pendapat-pendapat sendiri. Ya. Padahal Al-Quran mengatakan Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Orang-orang beriman taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah dan pemimpin pemerintah kalian dalam hal menetapkan satu Syawal, atau Ramadan, menteri agama yang harus ditaati. Ya. Maka selagi tidak ada ya, tidak dihilangkan rasa-rasa ya, egois seperti itu akan terjadi lebaran bermacam-macam dan itu hanya ada di Indonesia lucunya begitu karena demokrasinya gede di Indonesia siapapun boleh menetapkan jangankan menteri agama ketua RT pun bisa menetapkan di Indonesia itu ini contoh yang pertama ketika rahmat sampai kepada orang-orang egois berubah menjadi rahmat Contoh kedua, menjelang Ramadan kemarin, hari Rabu belum Ramadan, kami diundang ke Palembang di sebuah masjid namanya Masjid Al Hikmah. Apa? Untuk apa kami diundang? Di sana ada jemaah masjid yang mengancam imamnya tuh. Hebat banget ini jemaah ini sampai mengancam imamnya. Apa katanya ancamannya? Kalau nanti imam masjid sholat terawih dengan porsi dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, akan saya tarik kerah bajunya, saya sayat ke belakang, saya buang keluar halaman masjid. Loh, ini termasuk egois juga itu. Terawih itu Rasulullah nggak menyebutkan, tidak menetapkan, tidak membakukan bilangannya. Meskipun para sahabat ijma sepakat konsensus 40 eh 20 rakaat, tapi masih banyak terawih-terawih di luar itu. Pada masa Imam Ahmad saja jumlah orang yang jumlah variasi terawih sampai 40 macam. Imam Ahmad tidak memberikan komentar tentang salah satunya. Artinya boleh dikerjakan seluruhnya. Sebelumnya Imam Ash-Syafi'i Imam Ahmad meninggal tahun 242. Imam Syafi'i yang merupakan guru Imam Ahmad meninggal tahun 202. Apa kata beliau? Adraktu ahla Makkah yusalluna tarawih isrina rak'atan wa kanat ahabbuha ilayya. Saya melihat orang-orang Makkah salat tarawih 20 rakaat dan itu yang paling aku sukai. Pengertian yang paling aku suka itu terawih di luar 20 rakaat itu, itu boleh saja dilakukan. Maka rahmat Allah memberikan kemudahan siapa yang punya waktu panjang dan kepingin sholat yang berlama-lama, silahkan. Siapa yang punya waktu sempit atau dia punya kesibukan banyak, silahkan. Tidak terlalu banyak, tidak terlalu lama. Tapi karena fanatisme dan egoisme menganggap hanya sholat yang saya kerjakan ini yang benar. Padahal perbedaan-perbedaan itu adalah perbedaan variatif. Silakan apa saja boleh dikerjakan. Imam Syafi'i nggak berani mengatakan yang bukan 20 rakaat nggak boleh. Imam Ahmad nggak berani mengatakan yang bukan 40 rakaat nggak boleh. Semuanya silakan dikerjakan menurut kondisi masing-masing. Itu rahmat Allah diberikan kemudahan kepada siapa saja yang mampu 40 rakaat silahkan 100 rakaat silahkan yang sibuk 20 sibuk lagi 10 atau 2 rakaat juga boleh tapi karena kebodohan dan egoisme rahmat menjadi laknat maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala kita perlu belajar belajar dengan jangan dari satu versi saja timbulnya terorisme yang mengatasnamakan jihad karena mereka belajar Al-Quran dan hadis satu versi saja. Ketika ada ayat mengatakan Ya ayuhan nabi jahidil kufar wal munafikin wa ghulut alaihim wa ma'wahum jahannam. Wahai nabi, perangilah orang kafir dan orang munafik dan bersikaplah keras kepada mereka karena tempat mereka nanti jahanam. Kalau ayat itu yang dipakai kemana-mana orang akan jadi radikal. Makanya belajar Islam dia tidak benar kalau hanya satu versi. Belajarlah secara komprehensif. Tuntunan dari Allah yang kemudian dijabarkan oleh Rasulullah sangat variatif dalam beberapa hal doa istitah macam-macam tapi kalau orang belajar hanya satu doa saja menganggap doa yang lain bid'ah salat terawih begitu bisa dikerjakan bermacam-macam tapi kalau dia belajar hanya satu saja apalagi doktrinal sifatnya menganggap salat yang bukan dia pelajari bukan dari Islam akhirnya timbullah dari rahmat menjadi laknat oleh sebab itu belajar Islam harus komprehensif dan khususnya pada bulan Ramadan harus kita tinggalkan hal-hal yang menimbulkan perpecahan dan ketidakharmonisan umat. Sekian wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.